Amin. Allahumma amin. Uh, <clears throat> perkara masalah berkaitan dengan babul wudu dengan kemarin ini yang sudah antum bawa di dalam tangannya antum masing-masing itu ada catatan sedikit sunnah-sunnahnya wudhu dari bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya nya Nanti Allah apabila ada waktu sedikit dari akhir waktu di eh, kajian Ihya ini Insya Allah akan saya perdil satu persatu atau akan saya terangkan atau akan sekilas nanti insya Allah apa isinya. E, dikatakan di sini wa mahma faragha min <clears throat> Jadi kemarin setelah kita berbicara bab masalah wudu sebagaimana kemarin yang diterangkan bahwa wudu ini apabila dia lakukan dengan cara yang baik dan dia kemudian melakukan juga sunnah-sunnahnya wudu diantaranya adalah dengan membaca basmalah kemudian dengan berkumur-kumur setelah itu kemudian dia cuci tangan dan kumur, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan itu semua dia lakukan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan apa namanya membaca doa-doanya seperti yang sudah tercatat di situ. Kemudian air wudhunya juga tidak dia usap dengan anduk ya karena itu hukumnya adalah makruh kecuali apabila ada darurat seperti dia sakit dan lain sebagainya kemudian di antara yang lain adalah di mana fadilah-fadilah wudhu yang pernah disebutkan adalah air wudhu ini hendaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kepada umatnya apabila berwudhu hendaknya dilebihkan dalam basuhan wudhunya yaitu dilebihkan dalam hal wajah misalnya dilebihkan agak sedikit lebar atau agak sedikit memanjang dalam hal membasuh tangan atau membasuh kaki juga seperti itu muhajjal namanya ya agak sedikit lebih di perpanjang sedikit kalau tangan sampai di pundak kaki sampai di lutut itu namanya muhajjal dan itu semuanya dilakukan oleh umat Rasulullah maka dia akan mendapatkan fadilah ganjaran pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terkira insyaallah ya itu kemarin yang kita sebutkan begitu wa ma faragha min wudhuhi, jika seseorang selesai dari wudhunya. wa akbala ala salati dan dia ada selesai dari wuduknya dan ingin menghadap untuk salat menghadap Allah taala fayambaghi an yakhtura bi balihi annahu tahura zahiruhu hendaknya ia harus yakin di dalam hatinya bahwa zahir bahwa bagian lahir jasadnya ini yang tampak ini itu sudah suci jadi dia dengan berwudu itu secara zahir badan, wajah, tangan, kepala dan kakinya dia sudah dalam keadaan bersih tahura zahiruhu wa huwa mawdi'u nadharil khalq sedangkan bersihnya badan atau bersihnya sesuatu yang zahir dari badan kita ini adalah tempat pandangan hamba hamba Allah taala seperti antum kalau kelihatan bersih maka hamba yang lain melihatnya senang ya karena maudhi nadharil khalq bagian yang lahir ini adalah tempat pandangan pandangan manusia bagi hendaknya dia juga an yastahya min munajatillahi hendaknya ia juga malu saat dia bermunajat kepada Allah taala min ghairi tathhiri galbihi dengan tidak mensucikan hatinya hanya mensucikan zahirnya tapi tidak mensucikan hatinya hendaknya orang ini harus jauh lebih malu kepada Allah Ta'ala daripada kepada hamba-hambanya kenapa dia bisa mensucikan lahiriahnya tapi tidak bisa mensucikan batiniahnya kenapa dia bisa mensucikan yang zahir jasad yang zahir tanpa mensucikan hatinya jauh dia harus lebih malu kepada Allah Ta'ala dia tidak bisa mensucikan hatinya yang mana hati ini adalah wahwa maudhi'u nadhalir rabbi subhanahu Sedangkan hati ini adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jauh harus lebih malu dia. Jadi kalau orang berwudu ikhwani, hendaknya ia dalam berwudu itu dia niatkan bahwa saya wudu ini adalah untuk wudu jasad saya dan wudu hati saya. Maka keluar dari wudu itu dia akan menjadi orang yang ikhlas, mukhlis dan dia akan menjadi orang yang mutawadhi serta dia adalah menjadi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau hatinya juga ikut diwudui. Ya, diniatkan begitu. Waliyatahaggak anna taharatil galbi bitaubah wal khuluwi anil akhlaqil madhmumah wa takhalluq bil akhlaqil hamidah aula. Dikatakan hendaknya diyakini bahwa kesucian hati itu diperoleh dengan apa? Taubah. Tidak bisa hati ini tidak bisa dicuci dengan air, tidak bisa. Karena sebagaimana yang pernah disebutkan dulu itu bahwa hati itu bukan sanubari yang berdetak begitu, tidak. Kalau begitu setiap hewan pun punya hati, punya galap kalau begitu. Lah, bukan itu. Hati yang dimaksud di sini ada wijdan, ada perasaan dekatnya seorang hamba dengan Allah taala, itu hati. Ya, hati seorang hamba begitu. Hendaknya diyakini bahwa kesucian hati ini diperoleh dengan taubah, taubatan nasuha. Jadi taubah itu ada empat syarat. Kalau ada hubungan sama manusia ada empat syarat. Yang hubungan sama Allah Taala dengan tiga syarat. Ya, di antaranya adalah an-nadam, menyesali. Ya Allah, saya menyesal. Dengan saya berbuat kesalahan, dosa ini saya menyesal. Yang kedua, kemudian berhasrat untuk tidak lagi mengulang hatta untuk kedua kalinya. Untuk selama-lamanya. Ya, berhasrat begitu, punya tekad dia untuk tidak mau mengulang dosanya atau kesalahannya. Dan yang keempat, yang ketiga adalah saat dia melakukan taubat, ia tidak boleh melakukan dosanya. Saat dia melakukan taubat, ia tidak boleh melakukan satu dosa. Seperti misalnya seseorang yang bertobat sementara botolnya masih megang khamer. Tapi dia taubat sama Allah. Ya Allah, tubna ilallah. Sementara botolnya masih di tangannya dia. Nah, dilempar. Ya. Nah, atau jangan di tempat ada dosa. Saat dia melakukan taubat, ia tidak boleh berada di satu tempat yang mana di situ ada dosa-dosa, maksiat-maksiat, mungkarat-mungkarat, tak boleh. Kalau hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf kepada manusia. Harus minta maaf kepada manusia, tolabul afwi. Kalau dia pernah zalim kepada haknya manusia, harus dia kembalikan haknya. Baru dia taubat sama Allah. Ya, karena hubungannya dengan manusia. Sehingga kesucian hati bisa diperoleh dengan taubah, dengan taubatan nasuha wal khuluwi anil akhlaqil madmumah yaitu bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Harus bersih dari akhlak-akhlak yang tercela seperti kibir, sombong. Kemudian hegit, hasad. Kemudian apa namanya? Maham, yu, apa ya, yuhibbu mahmadatan nas, mencintai untuk dipuji orang. Nah, ini tidak boleh. Ya, dalam hatinya tidak boleh ada perasaan-perasaan atau ada akhlak-akhlak yang tercela sehingga dia tidak akan bersih hatinya. Kebersihan hati adalah dengan seperti itu. Wa takhalluq bil akhlaqil hamidah aula dan berakhlak dengan akhlak yang terpuji itu jauh lebih utama. Ya, jauh lebih utama. Wa anna man yaktasiru ala taharati zahir dikatakan oleh Imam Ghazali dalam permisalan di bawah ini bahwa sesungguhnya orang yang hanya membersihkan zahirnya saja badan zahirnya saja anggota zahirnya saja kaman arada an yad'uwa malikan ila baitih seperti orang yang mengundang raja ke rumahnya seperti orang yang mengundang presiden Republik Indonesia ke rumahnya misalnya begitu raja datang suruh ke rumahnya fatarakahu mashhunan bil gadurat sementara rumahnya dia tinggalkan penuh dengan sampah di dalam rumahnya. Rumahnya ditinggalkan, tidak diurus, tidak dibersihkan, bahkan rumahnya penuh dengan sawang laba-laba, penuh dengan sampah, penuh dengan debu, kotornya luar biasa. Sementara dia mengundang seorang raja yang terhormat. Ya. Washtaghala bitadjisi zahiril babi albarani barani Sementara dia hanya menyibukkan untuk ngecat rumahnya saja, dilabur rumahnya. Sementara dalam rumahnya masih kotor. Rumahnya saja yang dilabur, temboknya diputihkan atau diberikan warna-warna macam-macam supaya kalau raja datang ke rumah saya melihat warna tembok yang berwarna-warni yang mengindahkan begini. Sementara rumahnya dalam keadaan kumuh, bau sampah barangkali. Barani ya, dia hanya me melabur rumahnya saja Wa ma ajdara mithla hadzal rajul bitta'arud lil makti wal bawar. Kira-kira apa yang terjadi? Alangkah ah, pantasnya bagi laki-laki ini kata Imam Ghazali untuk mendapatkan murkanya sang raja itu. Eh, apa ini yang kau kerjakan di dalam rumahmu? Enggak rumahmu sampai seperti ini. Kau mengundang kami dalam keadaan saya tidak eh, butuh chat yang penting bersihnya rumah. Lah begitu. Maksudnya adalah jangan hanya kita bersihkan zahir kita saja, batin kita ini wajib kita bersihkan hatinya dalam rumah kita ini loh itu wajib kita bersihkan di samping kita membersihkan yang zahir kita cat maknanya begitu tapi yang lebih utama adalah membersihkan batin kita membersihkan hati kita karena ini adalah pusat pandangannya Allah Subhanahu wa taala baik fadilatul wudu bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum fadilatul wudu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddith nafsahu fihima bi syai'in minad dunya kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu wa fi lafdhin akhar lam yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aidan ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى المسجد إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاث مرات وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال من توضأ مرتين مرتين أتاه الله أجره مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء, ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله ولم يذكر الله wa man lam yadhkurillaha lam yutahhir minhu illa ma asabal ma nah, dikatakan fadilatul wudu keutamaan wudu sekarang keutamaannya wudu wudu kita tahu ada wudu ada wadu ya ada wudu ada wadu wudu adalah fi'il perbuatan orang berwudu namanya wudu perbuatan orang berwudu namanya wudu sedangkan air yang khusus untuk wudhu namanya wadu, bifat helwawi air yang disediakan khusus untuk wudhu ada namanya wadu seperti air di ember khusus untuk wudhu ada namanya wadu ya sehingga seperti air di kamar mandi barang itu tidak dinamakan wadu kenapa karena air itu tidak khusus untuk wudhu tidak khusus untuk wudhu atau air sumur karena air di dalam sumur tidak khusus untuk wudhu. Seperti air kalau di desa itu kan ditaruh di gentong begitu. Dikasih cucuan di bawahnya, dibolongi. Nah itu kalau buat wudhu kan di, diambil tempat sumpelannya itu kemudian dia wudhu. Itu namanya wudhu. Air yang khusus untuk wudhu namanya wudhu. Ya. Sehingga dikatakan di sini oleh Rasulullah dalam hadisnya barang siapa yang berwudu dan kemudian dia memperbaiki wudunya seperti tadi memperbaiki wudunya dalam hal dia membasuh wajah itu dilebihkan ya dalam dia membasuh tangan dan kaki dilebihkan itu namanya fa'ahsanal wudhu. barang siapa yang berwudhu dan dia memperbaiki wudhunya, kemudian dia sholat dua rakaat dan dia tidak berbicara setelah dia wudhu sampai dia sholat dua rakaat namanya sunatul wudhu ya tidak berbicara sedikit pun dengan perkara-perkara dunia maka dia keluar dari tempat wuduknya menuju sholat itu seperti anak bayi tidak punya dosa ya dikatakan kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu maka dia selesai dari wuduknya menuju ke musolanya untuk salat seakan-akan dia tidak punya dosa apa-apa lagi seperti anak bayi yang baru lahir Konon kata ulama yang dibersihkan itu adalah dosa kecilnya. Adapun dosa besarnya tetap harus dengan taubat. Kata ulama begitu. Ya. Wa fi lafdhin akhar di dalam lafaz yang lain lam yashu fihi ma ghufira lahu ma tagaddama min dzambihi. Apabila dia tidak melakukan satu perbuatan yang tercela saat dia di dalam wudhu itu, seperti misalnya dia berbicara hal ehwal duniawi, atau dia buka auratnya saat dia wudhu meskipun itu boleh tapi itu kurang beradab maka kalau dia menjaga adab-adab wudhu saat dia berwudhu maka dia selesai dari wudhunya ghufira lahu ma tagaddama min dhanbihi kata Rasulullah dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah taala dari dosa-dosa yang lalu itu dosa-dosa kecil maksudnya bukan dosa besar kalau dosa besar harus dengan taubat kemudian ikhwani Wagala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW juga bersabda, apakah kalian mau akan aku beritahu bima yukafirullahu bihil khataya dengan suatu hal yang mana Allah Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahanmu kata Rasulullah wa yarfa'u bihid darajat dan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatmu mereka para sahabat berkata bala ya Rasulullah ya mau ya Rasulullah maka Rasul mengatakan isbaghul wudu alal makarih. Isbaghul wudu alal makarih apa? Menyempurnakan wudu meskipun dalam waktu-waktu yang dia benci. Habib Abdullah Haddad sudah nerangkan dalam kitab Nasaih Diniyah ini. Dikatakan isbaghul wudu alal makarih artinya dia menyempurnakan untuk melakukan wudu di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang dia benci, maksudnya di musim dingin Orang kalau di musim dingin enggan untuk uduk dia. Kenapa? Karena dingin hawanya. Bukan di Indonesia saya kira, mungkin ada di negeri Arab sana. Kalau di musim dingin yang sangat luar biasa, biasanya mereka itu enggan untuk berwuduk, tapi ini dia paksakan untuk wuduk dan dia sempurnakan tanpa dia dianduki. Itu namanya isbagul wudu alal makarih, itu hancur dosa-dosanya, rontok. Ya, Hingga katanya Imam Haddad itu tanatharat dzunubuhu kama tatanatharu syajaru kama tatanatsarul auragu minasyajar. Katanya Imam Haddad bahwa dosa-dosanya rontok seperti rontoknya daun kering yang dari pohon. Tidak ada dosanya. Sama sekali tidak ada dosanya. Ini kalau dia paksakan karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa. Karena Allah dia paksakan untuk wudhu di saat-saat yang dia benci seperti musim dingin atau dia mungkin enggan untuk wudhu tetap, tetap dia paksakan untuk wudhu Wana gulul agedami ilal masajid melangkahkan kaki kakinya antum pergi ke masjid seperti ini antum pagi ini musim dingin antum wudhu di rumah datang ke masjid melangkahkan kakinya menuju masjid ini yarfa'ud darajat wa yamhul khotoya ngangkat derajat bersihkan dosa ya Dikatakan wantidharu salati ba'da salah. Kemudian menunggu salat sampai datang salat yang kedua. Kira-kira seperti misalnya zuhur antum datang misalnya ke sini, nunggu sampai waktu asar misalnya atau maghrib antum duduk sampai nunggu waktu isya itu intidharu salah ba'da salah menunggu saatnya salat yang kedua antum tetap etikaf di dalam masjid itu membersihkan segala dosa Betul baik? Naam, seperti masalah subuh sampai nanti terbit waktu isyrak. Waktu matahari terbit nanti ya, seperti ba'da subuh antum duduk di musola atau duduk di masjid ini berniat untuk iktikaf, berzikir bersama dengan muslimin, kemudian mengikuti taklim yang ada, menunggu sampai datangnya waktu isyrak matahari terbit, kemudian antum setelah itu mengerjakan salat isyrak dua rakaah. Wah, itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Habib Tahir bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Al-Maslakul Garib Likuli Salikin Munib. Dikatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat isyrak dua rakaat tapi dia punya niat lima hanya bukan sholat isyrak saja. Dia niatkan usalli sunnatal isyrak wa sunnah gadail hajah wa sunnatat taubah wa sunnatal hifidh wa sunnatal istikharah. Lima niat dikerjakan dalam dua rakaat. Usolli sunnatal isyraq wa sunnatal hifidh. Sunnatal hifidh adalah sunnah untuk menjaga, jangan sampai ada kejahatan-kejahatan yang datang ke dalam tubuh kita. Baik itu kejahatan jin, syayatin, ataupun manusia, ataupun binatang. Hifidh. Kemudian usolli sunnatal hajah. Sembahyang sunat hajat. Di saat itu juga dengan dua rakaat. Kemudian istikharah dan kemudian eh, apa namanya taubah sunat taubah lima niat ya dikerjakan dengan dua rakaat maka dia selesai dari sholat tersebut maka jalannya langkahnya sepak terjangnya perilakunya dibimbing sama Allah Subhanahu Wa Taala hari itu dia dibimbing sama Allah dia tidak akan kemana-mana dibimbing sama Allah Taala mau ke kanan Allah Taala yang bimbing Mau ke kiri Allah yang bimbing. Mau lurus Allah yang bimbing. Mau dia mundur ke belakang Allah yang bimbing. Alhasil dia dijaga sama Allah. Langkah yang dia kerjakan tidak mungkin keliru karena dibimbing sama Allah. Ya. Itu diantaranya fadilah. Rasul mengatakan fadzalikumur ribat tiga kali. Itulah tambatan yang kuat. Itulah barisan yang kokoh kata Rasulullah. Tidak mungkin ini akan diganggu oleh syaitan ini. Kalau orang kerja akan begini. Ikhlas karena Allah semuanya, bukan karena bukan karena siapa-siapa. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pernah sekali waktu dia berwuduk sekali. Wajah diusap sekali. Tangan diusap sekali. Kepala sekali, kaki sekali. Diusap sekali-sekali, dibasuh sekali-sekali oleh Rasulullah sambil beliau berucap wagala hadza wudhuun la yaqbalullahu salata illa bihi ini adalah wudhu di mana Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat anda kecuali dengan ini. Maknanya sholat eh, wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah itu sekali-sekali namun sempurna wudhunya. Rasulullah kalau wudhu ikhwani cuma satu mud. Satu mud itu kira-kira dengan tangannya mu'tadil, dengan tangannya uh, kaf atau dengan uh, jarinya atau dengan telapaknya orang yang mu'tadil tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Seperti tangan Rasulullah. Nah, begini. Ya, airnya dipenuhi di telapak tangan begini, beliau berwudu, kira-kira ya mungkin satu jiduk kurang sedikit. Beliau berwudu dari situ. Kalau mandi dengan empat mud, ya kira-kira empat jiduk kurang sedikit. Mandinya Rasulullah. Nah, kata ulama atau kata fuqaha, kalau kita sebagai umat Rasulullah tidak mampu ya dengan setengah ciduk itu belum karuan mungkin sampai tangan aja belum karuan karena tangan kita atau kulit kita lebih kasar daripada kulitnya Rasulullah kulitnya Rasulullah itu halus karena terbuat dari cahaya ya khuligamin nur nah, oleh karena itu kalau Rasulullah berwudhu itu sempurna sekali kalau kita kata fukha ya boleh lebih kalau kita tapi jangan terlalu israf dilebihkan sedikit tak apa-apa masalah satu ciduk dua ciduk tapi jangan israf Jangan terlalu banyak berlebih-lebihan menggunakan air untuk wudhu. Ya, nanti menyebabkan was-was malam. Nah, begitu. Pernah Rasulullah berwudhu sekali-sekali, dibasuh sekali-sekali sambil beliau berucap bahwa ini adalah wudhu yang mana Allah tidak akan menerima sholat anda kecuali dengan cara ini. Maknanya wudhunya sempurna Rasulullah. Ya, kalau tidak sempurna tidak mungkin beliau akan mengatakan begitu. Wudhu yang beliau lakukan sempurna, pada wajah dia usap sempurna, pada sempurna tangan dia usap sampai sempurna dia basuh sempurna pada kepala dia usap sempurna pada kaki dia basuh dalam keadaan sempurna kemudian watawadda'a marraten maraten. kemudian Rasulullah berwudu dua kali dua kali sambil beliau berucap wagala man tawadda'a maraten. marraten atahullahu ajrahu maraten. barang siapa yang berwudu dua kali dua kali maka Allah akan mendatangkan atau akan memberikan pahala dua pahala ya akan memberikan pahala dengan dua pahala. Beliau lakukan wudhu dua kali dua kali. Pada kesempatan lain Rasulullah melakukan wudhu tiga kali tiga kali, dibasuh tiga kali tiga kali, wajahnya tiga kali, tangan tiga sampai kali kaki tiga kali. Wagala hadza wudhu'i wa wudhu'ul anbiya'i min gabli. Dikatakan oleh Rasulullah ini cara wudukku dan wudhunya para nabi-nabi sebelumku termasuk wuduknya Sayyidina Al-Khalil termasuk wuduknya Sayyidina Al-Khalil termasuk wuduknya Nabi Allah Ibrahim dengan caraku seperti ini tiga kali tiga kali jadi wuduk itu sudah sebelum me'rat sudah ada wuduk. Salat ini yang kemudian setelah me'rat cara-cara yang kita kerjakan ini seperti caranya Rasulullah Ba'dal Mi'raj tapi kalau wudhu sudah dikerjakan oleh Nabi sebelum beliau Mi'raj ya Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang di dalam wuduknya dia berzikir kepada Allah seperti ini, yang antum pegang ini. Barang siapa yang di dalam wuduknya dia berzikir kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan mensucikan jasadnya semua, meskipun yang dia basuh cuma wajah, tangan, kepala, kaki, telinga. Kalau ada ragabah, ragabah ini, leher Meskipun itu tidak sekujur badannya, namun kalau dia berzikir kepada Allah Ta'ala saat dia berwudu dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah atau yang diajarkan oleh beliau, maka Allah Ta'ala akan mensucikan seluruh jasadnya. Akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mensucikan seluruh jasadnya kecuali yang terkena air saja. Itu yang bersih. Dan jasadnya kotor semuanya termasuk hatinya hata hatinya kotor ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man tawaddaa ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanat dikatakan barang siapa yang berwudu sedangkan dia berwudu itu dia punya wudu seperti saya misalnya saya punya wudu kemudian saya untuk sholat kedua saya berwudu maka Allah akan mencatatnya untuk dirinya orang yang berwudu tadi yang kedua sepuluh kebaikan. Jadi itu namanya tajdidul wudu. Ulama mengatakan hukumnya tajdidul wudu bagaimana? Khilaf antara ulama. Alhasil yang muktamad pendapatnya adalah apabila dia berwudu pertama, kemudian wudunya yang pertama tidak digunakan untuk sholat, walau cuma dua rakaat, kemudian dia ngambil air untuk wudhu lagi, padahal wudhu yang pertama belum batal, maka wuduknya dia yang kedua hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena wuduk yang pertama belum batal dan belum dikerjakan sholat walau dua rakaat. Jadi kalau wudhu ngerjakan sholat walau rakaaten namanya sunatul wudhu. Namanya sunatul wudhu. Kemudian kalau mau wudhu lagi tidak apa-apa. Boleh itu. Itu namanya tajdidul wudhu. Ya. Di sini kalau orang melakukan tajdidul wudhu maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut sepuluh kebaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam kesempatan yang lain, al wudu'u alal wudu nurun ala nur. Wudu setelah dia punya wudu itu cahaya di atas cahaya. Cahaya bertumpuk-tumpuk. Ya, akan terang benderang nanti kita lihat wajah kita di Omel kalau kita berwudu. Wahada kulluhu hathun ala tajdidil wudu. Ini semua adalah anjuran Nabi Muhammad agar kita melakukan tajdidul wudu. Itu namanya tajdidul wudu. Kalau kita wudu Ustaz, kemudian batal, kemudian wudu lagi namanya apa? Namanya adalah mudawamatul wudu. Orang yang selalu pegang wudu. Ya, atau muwadhibul wudu atau orang yang selalu pegang wudu itu orang yang bukan tajdidul wudu, bukan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim fatamadmad" Jika seorang hamba berwudu, seorang hamba yang muslim berwudu, kemudian dia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fihi. Maka akan keluar saat dia berkumur-kumur itu akan keluar dosa-dosa yang ada di mulutnya. Ghibah, dosa namimah, dosa ngerasani orang, dosa mengadu domba, dosa mengumpat, dosa menyakiti hati muslim, dosa-dosa ya. Itu akan keluar. Dosanya dia kepada Allah akan keluar, tapi dosanya kepada manusia tetap harus minta maaf. Kharajat al khataya min fihi, min fihi dari mulutnya akan keluar. Ya. Fa idza istanthara kharajatil khataya min anfihi. Apabila dia istanthar, masukkan air ke hidung dan dia keluarkan air dari hidung, maka akan keluar dosa-dosa dari dalam hidung ini. Yang mana dia pernah mencium bau wewangian yang pernah dimiliki oleh seorang wanita yang jalan di hadapannya yang bukan mahramnya. Dosa itu. Bahkan Rasul mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang kemudian mencium bau seorang wanita, bau wangi wanita yang bukan mahramnya, dihukumi zina. Yang, menci yang mencium dan kemudian yang make dihukumi zina. Ya, jadi tidak boleh pakai minyak wangi terlalu banyak bagi wanita sehingga sampai tercium bau laki-laki yang bukan mahramnya, bukan mahramnya maknanya bukan mahramnya, mahram jadi hukumnya ya yang tidak batal kalau disentuh maka hukumnya dianggap berzina oleh Rasulullah. Dosa itu, dosa besar. Yang kalau sampai begitu, maka kalau kita berwudu diambil begitu kemudian dengan niat supaya Allah taala membersihkan, maka Allah taala akan merontokkan dosa-dosa kita dari hidung itu. Fa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhihi. Apabila dia basuh wajahnya, maka saat kemudian air tadi menetes membawa dosa pada wajahnya. Kenapa? Karena wajahnya menghadap waktu dia muamalah di pasar misalnya. Dia lihat ada kemungkaran tidak dia tegur dosa. Dia lihat ada kemaksiatan ada di hadapannya, dia lihat dia tidak menegur dosa. Ya, kharajatil khataya min wajhihi maka dosa-dosanya akan rontok dari wajahnya hatta takhruja min tahti asfari sampai katanya Rasulullah keluar dosa itu dari sela-sela matanya keluar bahkan ini hadis katanya Imam Abu Hanifah katanya Imam Abu Hanifah bekas air wudhu itu kalau menurut Imam Syafi'i bekas air wudhu hukumnya mustakmal suci tapi tidak mensucikan untuk Imam Syafi'i suci artinya digunakan untuk minum pun boleh namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa air bekas wudhu itu hukumnya mutanajis kenapa mutanajis? karena bawa dosa sedangkan dosanya manusia itu jauh lebih busuk daripada bangkai kata Imam Abu Hanifah itu ya sehingga air bekas wudhu itu dihukumi mutanajis oleh Imam Abu Hanifah Fa idza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi. Apabila dia berwudu mewudu'i tangannya maka akan keluar dosa-dosa dari sela-sela tangannya hatta takhruja min tahti azfarihi hingga dosa tadi itu keluar dari sela-sela jarinya atau sela-sela kukunya. Kan keluar dosanya. Fa idza masaha bi apabila dia mengusap sebagian kepalanya kharajatil khataya min ra'sihi maka dosa-dosanya akan keluar dari kepalanya hatta takhruja min tahti udhunaihi hingga dosanya keluar dari bawah telinganya keluar semua dosa-dosanya wa idza ghasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi apabila dia basuh kakinya maka dosa-dosanya akan keluar dari kakinya hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi sehingga dosa tadi itu keluar meskipun dari sela-sela jari kakinya atau dari kukunya Thumma kana masyuhu ilal masjid wa salatuhu nafilatan nafilatun lahu. Apabila kemudian dia selesai wudhu itu kemudian dia berangkat menuju masjid wa salatuhu nafilatun lahu dan salatnya adalah merupakan nilai tambah pahala buat dirinya. Jadi orang tersebut sudah bersih dihiasi gitu. Rumah itu dibersihkan dulu baru dibersih dikasihi meja kursi. Jangan ini rumah kotor dikasih meja kursi, tidak ada manfaatnya. Dibersihkan dulu sampai bersih, baru diberi meja kursi. Nah, begitu. Artinya kita punya wudhu, kita punya badan ini kotor, dibersihkan dulu dengan air wudhu, baru kemudian kita hiasi dengan akhlak yang baik. Wa yurwa diriwayatkan an tahir kasaim. Dalam hadis yang lain beliau Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lain Anak tahir kasaim. Sesungguhnya orang yang berwudu ini seperti orang yang berpuasa. Meskipun dia tidak puasa. Tapi hukum pahalanya seperti orang yang puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu, faah fa ahsanal wudu'a, marafa atau tarfahu ila sama. Barang siapa yang berwudu, memperbaiki wudunya, setelah dia wudu menengok atau mengangkat wajahnya ke atas langit, Fagala sambil berucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kata Rasulullah barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya hingga sempurna setelah itu dia angkat wajahnya atau kepalanya menengadah ke atas langit sambil mengangkat kedua tangannya sambil berucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka Allah taala akan membukakan bagi dirinya delapan pintu surga dibukakan untuk orang ini tok delapan pintu surga yadkhulu bin ayyiha sya'a dari pintu mana yang mau dia masuk dari pintu A apa pintu B apa pintu C apa pintu apa sampai pintu delapan dibuka semuanya ya Wagala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Innal wudu as-salih yatrudu angka syaitan." Dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwa wudu yang benar akan ngusir setan. Tapi kalau wuduknya tidak benar, datangkan setan malahan. Kalau wuduknya benar, maka akan ngusir setan. Wagala Mujahid, Imam Mujahid juga berkata, Man istata'a an la yabita illa zahiran zakiran mustaghfiran falyaf'al. Kata Imam Mujahid, barang siapa yang ingin tidur pada malam hari dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, mustaghfiran dalam keadaan dia beristighfar kepada Allah taala, mohon ampun kepada Allah, falyaf'al, lakukan. Lebih baik itu. Fa innal arwaha tub'asu ala ma gubidat alaih. Karena roh itu akan dibangkitkan oleh Allah taala menurut waktu dia dicabut nyawanya. Jadi nanti kita bakal bangkit di yaumil mahsyar kalau kita tidurnya dalam keadaan berwudu maka kemudian setelah itu kita meninggal dunia saat kita mau bangun dari tidur kita kita sudah tidak ada kita sudah meninggal berangkat menuju hadratul maula maka di yaumil kiamah kita akan dibangkitkan oleh Allah taala dalam keadaan punya wudhu kita. Bahkan disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab yang lain, dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwa waktu dia dibangkitkan itu dia punya wajah itu tercahayai dengan cahayanya Allah. Dengan bekas air wudhu yang netes-netes tadi itu. Ya. Kemudian kaifiyatul ghusl, cara membasuh. Wahwa an al ina'a an yaminihi Hendaknya kalau orang berwudu, hendaknya ina atau wadah yang digunakan wudu itu di sebelah kanannya. Jangan di sebelah kirinya. Sebelah kanannya. Tsumma yusammillaha. Jadi kalau sekarang ini air mancur begitu sebelah kanannya. dia wudu begini. Apa itu tahar dari salat. Ya. Nah, cara inaknya atau wadahnya di sebelah kanannya. Kemudian dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, basuh begitu, bismillahirrahmanirrahim. Wa yughassil yadayhi thalathan, basuh tangannya tiga kali. Tsumma yastanji, kemudian beristinja. Istanji, kebyur begitu. Bagian bawahnya dua itu dikebyur. Tsumma usifat laka wa yuzilu ala badanihi min najasatin ingkanat. Kemudian kalau ada najis di badannya dihilangkan dulu. Ada kotoran cecak misalnya, hilangkan dulu, bersihkan. Atau ada bekas apa masalan. Ada bekas yang menjijikkan hilangkan dulu. Ada najis masalah hilangkan dulu, ya, baru kemudian dia berwudu. summa yatawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian baru wudu dia. Setelah itu baru kemudian dia wudu. Kama wasafna ila ghaslil gadamaini fa innahu yuakhiruhuma sebagaimana kami sifatkan kalau waktu e, membasuh kedua kaki diakhirkan. Ini maksudnya orang mau mandi wajib. Orang kalau mau mandi wajib ikhwani sebelum dia mandi wajib dia cuci tangan dulu baca bismillahirrahmanirrahim dalam hati kalau dalam kamar mandi baca bismillahirrahmanirrahim dalam hati kalau di dalam kamar mandi setelah itu ambil air bersihkan dua gubul dubur dua kemaluan dibersihkan dulu setelah dibersihkan setelah dibersihkan baru kemudian kalau ada najis seperti misalnya ada madhi madhi itu najis kalau mani suci Taunya madhi sama mani, madhi sama mani bagaimana? Madhi biasanya keluarnya bersamaan dengan mani kalau dikeluarkan dalam keadaan sadar. Itu yang keluar juga madhi, biasanya Tapi kalau mani keluar saat dalam keadaan dia tidak sadar, yang keluar hanya mani. Madhi tidak ikut keluar. Sedangkan mani suci, madhi yang najis. Tapi kalau dia keluarkan dalam keadaan dia sadar, maka yang keluar mani juga keluar madhi juga keluar tapi madhi lebih dulu keluarnya ya itu yang najis ya jika kalau ada najis maka dibersihkan dulu ya baru kemudian dia wudhu seperti wudhu sholah tapi disisakan kakinya jangan dibasuh dulu sampai selesai mandi baru basuh kaki ini pendapat Imam Ghazali pendapat yang muktamad kata Imam Haddad adalah pendapat Imam Nawawi pendapat yang muktamad adalah pendapat Imam Nawawi di mana pendapat Imam Nawawi? Basuh sampai kakinya. Lah ala nanti kalau kau keluar dari kamar mandi kau belum basuh kakimu, bahaya ini ya. Sehingga basuh kakimu, tidak apa-apa. Selesaikan sampai basuh kaki baru kemudian mandi, mandi wajib. Ya, begitu. Fa in ghasalahuma tsumma wada'ahuma 'alal ardi kana idha'atan lil ma. Kata Imam Ghazali kalau dibasuh terlebih dahulu sama dia buang-buang air itu. Sama dia membuang-buang membuang-buang air israf maknanya. Banyak buang air dia. Tuma yasubul ma ala ra'sihi Kemudian dia guyurkan air itu di atas kepalanya tiga kali. Bagian tengah. Tiga kali. Ini mandi wajib ini. Wajib ini. Guyurkan bagian ke atas kepala tiga kali. Tuma ala syighil aiman salatan. Kemudian bagian kanan tiga kali. Bagian kanan tiga kali diguyurkan air. Tuma ala syighil aisar salatan. Kemudian bagian kiri dibasuh tiga kali dengan air. Ini mandi wajib. Summa yudalliku ma akbala min badanihi wa ma ajbar. Kemudian digosok bagian badannya yang ada di depan maupun yang ada di belakang yang bisa digosok. Digosok semuanya. Ya, dengan apa? Terserah mau dengan sabun boleh, mau dengan gambas boleh, mau dengan apa boleh. Itu hukumnya sunnah untuk membersihkan saja. Adapun yang wajib itu mengguyur airnya itu, sekujur tubuh semuanya. Sya'aran wa basyaran baik yang berkaitan dengan kulit maupun yang berkaitan dengan rambut, bulu. Semuanya harus terkena air. Wa yukhallil sya'rar ra'si wal lihya. Kemudian bagian kepala rambutnya diseka. Kalau dia mandi wajib. Dengan sampo atau dengan apa terserah. Bagian lehya, jenggotnya seseorang yang lebat juga begitu, diseka. Di sela-sela begitu hingga air itu masuk ke dalam bawah jenggotnya. Wa yusilul ma ila manabiti ma kadzufa minhu aw khaffa harus dimasukkan air itu ke dalam kulitnya baik itu rambutnya ketel rambutnya lebat atau rambutnya tipis baik itu jenggotnya lebat atau jenggotnya tipis harus dimasukkan ke dalam kulit tersebut walaisa alal mar'ah naghdud dhafair tidak boleh kalau seorang wanita yang dia mau mandi wajib digelung tidak boleh atau di kelabang tidak boleh dilepas kelabangnya kecuali bagi wanita yang ngerti kalau ini air saya kelabang tetap itu air tetap masuk ke dalam sela-sela apa sela-sela rambut tidak apa-apa tapi kalau memang tidak diyakini bahwa air itu masuk ke dalam sela-sela rambut saat dia dikelabang begitu atau digelung maka dilepas gelungnya atau kelabangnya saat dia mandi wajib ya itu lebih baik illa idza alimat anal ma ala yasiru illa khilala kalau air di, di, diyakini tidak akan masuk ke dalam sela-sela rambut maka wajib dilepas wa ma'atifal badan hendaknya seorang muslim waktu dia mandi wajib bagian-bagian yang menyelepit seperti di bawah ketiak, di bawah lutut harus digosok ya harus digosok karena air khawatir tidak masuk ke dalam situ kemudian waliat tagi an yamassa dzakarahu fi asna dzalik hendaknya hati-hati saat dia mandi jangan sampai telapak tangan dalamnya menyentuh kemaluan kalau menyentuh kemaluan wuduknya dia yang tadi dia lakukan sebelum mandi batal harus dia wuduk lagi ya fa in fa'ala dzalika falyaudil wudu kalau dia lakukan seperti itu hendaknya dia harus mengulang wuduknya lagi wa in tawaddaa qablal ghasli fala yu'iduhu ba'dal ghasli tapi kalau dia tidak menyentuh maka wuduknya dia yang pertama tadi dianggap sah dan dia tidak usah wuduk lagi setelah selesai mandi itu diantaranya Adapun ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang ada di tangannya antum ini adalah sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, insya Allah nanti kesempatan lain karena waktunya sudah agak terbatas, eh, sudah sangat terbatas sekali. Nanti insya Allah akan kita terangkan satu persatu bagaimana cara mengucapkan Bismillahnya, prakteknya bagaimana, kemudian bagaimana prakteknya Rasulullah membasuh kedua telapak tangannya, kemudian bagaimana prakteknya Rasulullah berkumur-kumur. Dan ini semuanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas barang siapa yang dia membasuh tangannya maka berarti dia akan bersalaman dengan bidadari-bidadari dan akan bersalaman dengan wildan bidadari laki bidodoro atau dia bersalaman dengan malaikat-malaikat yang ada di dalam surga saat dia membasuh tangannya ada yang bilang mengatakan membasuh tangan ini adalah menerima catatan amal baik pertanda bahwa dia akan menerima catatan amal baik yang berkumur-kumur diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berbicara dengan Allah di jannah yang memasukkan air ke dalam hidung diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala diizinkan untuk mencium bau surga yang membasuh wajahnya diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk melihat wajah Allah di dalam surga yang membasuh tangannya sampai siku-siku Allah mengizinkan akan diberikan gelang surga dari entah berlian yang sangat mahal dari surga sana. Yang membasuh kepalanya Allah akan mengizinkan untuk diletakkan mahkota di dalam kepalanya, di atas kepalanya dari surga. Yang membasuh kakinya sampai di lutut, maka Allah mengizinkan dia untuk jalan-jalan di surga, di mana yang dia mau.